telah mendengarkan maksud atau arti dari i'tisam berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan yang mewajibkannya. Maka pada poin selanjutnya Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah jelaskan pada kita cara atau metode yang harus kita jalankan, yang harus kita amalkan untuk bisa kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Apakah dengan mengambil Al-Quran lantas kita pegang dan Sunnah gini saja? Hah? Atau jadikan jadikan sebagai hiasan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Beliau menjelaskan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah metodenya, caranya tidak lain kecuali hanya satu. Yaitu dengan at-tafaqquh fid din wa talabil ilm. Dengan menuntut ilmu dan dengan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah tadi. Ini. Ini salah satu metode atau jalan yang harus kita ikuti untuk kita bisa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Tidak akan mungkin kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak punya ilmu. Maka kesimpulannya juga kembali kepada bagaimana kita atau keutamaan ilmu yang telah kita kupas pada awal daurah ini dan dalil-dalilnya. Maka ini semua menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan menuntut ilmu di dalam agama Islam. Ya. Dan ini juga merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Dengan demikian dia akan berpegang, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, apa? Yufaqqihhu fid-din. maka Allah akan memfakihnya dalam agama ini atau akan berikan ilmu kepadanya. Dia akan kenal dan akan mengetahui tentang ajaran Islam ini. Kemudian ajaran Islam tadi ya landasannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menuntut ilmu permasalahan dua permasalahan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya balasan orang yang menuntut ilmu tiada lain kecuali surga. Itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan perbuatan dan usaha dia tadi jalan baginya ke surga. Mempelajari ilmu adalah jalan untuk membawa kita ke surga. Mengamalkan ilmu jalan untuk membawa kita ke surga mengajarkan ilmu jalan untuk kita ke surga. Mengamalkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang lain yang tidak kita duga dan kita sangka. Ini juga merupakan jalan untuk ke surga. Kesimpulannya tiada lain metode atau jalan yang harus kita tempuh di dalam dalam rangka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan mempelajari agama Islam ini. Dengan mempelajari akidah ahli sunnah dengan mempelajari manhaj salaf dengan mempelajari ajaran yang diterima oleh Rasulullah SAW kemudian yang telah diwarisi oleh para sahabatnya kemudian generasi sesudah mereka ini kemudian poin selanjutnya Syekh menjelaskan kalau seandainya kita telah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan kita telah mempelajari atau telah belajar telah berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka apa hasil atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya. Di sini beliau membawakan sekitar ya ada 8 poin penting yang beliau jelaskan tentang faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Juga ini erat kaitannya dengan manfaat kita menuntut ilmu. ya. Sebab jalannya adalah menuntut ilmu Hasilnya juga Apa yang bisa dipetik dari orang-orang yang menuntut ilmu Juga itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah ya. Yang pertama kata beliau Yaitu Ridallah Ridallahi ta'ala Wahuwal matlabul Wahuwal matlabu al-a'la Yaitu Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala telah Ridha kepada seorang hambanya Maka dia akan mencintainya Apabila dia telah mencintainya Juga orang akan mencintainya Oleh karena itu Dalam hadis atau bagian dari hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz Aspri pada termen yang pertama yaitu keutamaan ilmu di antara potongan hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna sungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu kenapa karena ridha terhadap apa yang dia lakukan keredaan para malaikat otomatis keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin malaikat meridahi, mencintai suatu permasalahan atau seorang hamba jikalau Allah membencinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan memberitahu malaikat, "Ya malaikat, inni ahbabtu ibadi atau fulan wa maka cintailah dia." Nanti juga malaikat akan memberitahukan penghuni akan menghabarkan penghuni bumi juga untuk mencintai dia. Ini pertama, ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain jalan yang akan membawa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan metodenya atau jalannya adalah menuntut ilmu. Ini. Yang kedua kata beliau adalah al dhafar ilal jannah ba'da ridallah. Itu memperoleh surga, mendapatkan surga. Ya. Kita beribadah ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu kita beribadah berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka tiada lain jalan kecuali dengan berilmu. Tidak mungkin orang bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau dia tidak berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, jikalau dia juga tidak beruntun ilmu. Maka orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian dia menuntut ilmu, maka balasannya tiada lain kecuali surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi ahlahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dia menuntut ilmu di jalan-jalan tersebut maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Ya, bagaimana apakah semua kalau gimana kalau tidak keluar berjalan hanya cukup di masjid atau saya belajar. Ya, di sini jangan diartikan secara tekstualnya ya, secara zahirnya. Tapi maksud dari menuntut keluar perjalanan tadi adalah menempuh segala sarana atau usaha atau kita korbankan kita lakukan segala usaha untuk menuntut ilmu. Di antaranya pergi ke tempat syekh, tempat ustadz belajar atau membaca di rumah dalam rangka talibul ilmi atau mendengar Artinya semua kemampuan yang kita miliki atau fasilitas yang kita miliki untuk bisa berilmu kita pergunakan. Ini adalah salakatorikan tariqan yaltamisu fihi ilman. Di antara bentuk-bentuk atau kegiatan daurah yang kita lakukan seperti ini. Ini adalah jalan ke sorga Karena yang kita bahas adalah menuntut ilmu, bagaimana berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jangan diartikan orang yang salakatorikan itu yang orang yang belajar di kelas secara formal saja atau mungkin yang pergi jauh ke Madinah atau ke Yaman itu aja yang dapat. Tidak, kita semua akan mendapatkan keutamaan ini dengan syarat kita harus berusaha untuk berilmu. Ada pengajian kita hadiri, ada daurah kita hadiri, ya. Ada ceramah agama yang kepada sunnah kita hadiri atau kita kita ini seperti ini kita hadir. Ini merupakan jalan ke surga. Ini. Kemudian di antara buah yang bisa kita petik dari tamasuk bil kita was sunnah itu adalah keutamaan yang sangat mulia yaitu kita akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fa innahu irthu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu yang itu jalannya untuk tamassuk bil kitab was sunnah itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya warisan yang sangat mulia ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan potongan dari hadis ya, Abi Dhar Al-Ghifari itu juga Beliau menjelaskan Wa innal ulama warathatul anbiya Wa innal anbiya Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama Wa innama warrathul ilma Faman akhada bihi Faqad akhada bihadzin wafir Atau kama kala alaihi salatu wassalam Para ulama itu pewaris para nabi Maka nabi, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham atau materi atau uang atau rupiah lah kita kita Indonesianya. Ya. Apa yang diwariskan? Wa inna ma warathul ilma. Kan tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil mempelajari ilmu tadi maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Ini. Jadi berbanggalah, bergembiralah dengan mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kehidupan dunia kita, ada keluarga kita yang meninggal, lantas dia meninggalkan apa? Harta warisannya. Orang mendapatkan warisan bahagia, bangga dia, ada warisan, ya. Kadang semakin rakus dan tamaknya berlebut dengan warisan tadi. Tapi warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa atau menghasilkan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi pewarisnya pewarisnya yang mewariskan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diwarisi warisan yang paling mulia dan paling berharga yang mewarisi orang yang paling tinggi derajat dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak menjadi atau menjadi pengikut atau mengikuti jalan-jalan orang-orang yang pewaris para nabi yaitu mewarisi ilmu ini. Ini yang ketiga. Yang keempat di antara faedah atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah yaitu akan terwujudnya kejayaan, kebahagiaan atau kemajuan ya di dunia dan akhirat. Ali untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat tiada lain kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah yang caranya dan metodenya adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu derajat beberapa tingkatan. Ini kita lihat. Ya. Orang yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan orang yang berilmu maka mereka orang yang paling tinggi derajatnya akan terhormat, terpandang, akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat dan ini merupakan rif'ah. Allah telah mengangkat derajatnya di permukaan bumi ini dan di akhirat juga orang yang mereka dekat para ambia ya karena mereka lah pewaris warisan para ambia tadi ya. Kemudian juga di antara buah atau faedah yang bisa kita petik dari berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, kata beliau al-mu'tasim bil kitab was sunnah atau al muslim alladhi ya'tasim bil kitab was sunnah fa innahu ya'budullah ala basirah ini seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah maka dia akan melaksanakan ubudiyah kepada Allah sesuai dengan ilmu berdasarkan ilmu tidak ikut-ikutan ya ini sebab ini hasil yang bisa kita dapat dari ilmu tadi ya'budullah ala basirah ya berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu, berakhlak berilmu, ya. Apalagi semua aktivitas yang dia lakukan dalam kehidupan dia dalam rangka ubudiyah kepada Allah, maka dia berlandaskan ilmu. Dan ini juga merupakan karakter pengikut umat atau umat Rasulullah SAW di mana Allah menjelaskan kul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia maka tiada lain kita harus membekali diri dengan dengan ilmu dalam rangka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini. Maka tidak akan mungkin orang, seseorang beribadah kepada Allah dengan benar atau ibadahnya diterima kalau dia tidak berilmu. Kalau dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibadah yang ikutkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang zikir jamaah ada ikut zikir jamaah, tapi amalnya beda kan begitu. Nah, ini ini yang perlu diperhatikan. Jadi orang tersebut akan beribadah pada Allah dengan ilmu dengan benar. Yang keenam yaitu di antara faedah atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah yaitu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Sebab orang yang berilmu tatkala ia mengajarkan ilmu yang dia ketahui maka dia akan mendapatkan pahala dari usaha dia tadi sebagaimana dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmunya dan juga orang yang mengikutinya sampai akhir kiamat. Tidak ada terhenti. terhenti. Ya, tidak terhenti. Bahkan juga di antara amalan yang tidak terputus setelah meninggalnya manusia di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal anak cucu Adam, ya, terputus segala amalannya kecuali tiga. Pertama ilmu yang tafa'u bih ilmu yang bermanfaat baik dengan syahlisan atau tulisan dia tinggalkan ilmu tadi maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan man dalla ala khairi kafa'ilih barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran maka ia seperti orang yang melakukannya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ah Barang siapa yang membuat suatu sunnah Ia melakukan suatu sunnah, menghidupkan sunnah Rasul kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala, pahala dia melakukannya dan juga pahala orang yang mengikutinya. Ini, maka oleh karena itu mari kita jika kita telah berilmu mengetahui sedikit banyak tentang agama ini kita berusaha sesuai kemampuan kita, keterbatasan ilmu kita menyampaikan kebenaran tadi dan menasihati orang yang kita lihat menyimpang atau keluar dari jalan yang benar. Kemudian juga kemudian saya ini juga saya ingin menjelaskan tiga amalan yang terputus setelah manusia itu meninggal. Yang ketiganya ini itu akan didapatkan oleh penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Pertama ilmu yang bermanfaat, ya, udah jelas. Orang yang menuntut berilmu, meninggalkan ilmunya, mengajarkan manusia, maka dia akan mendapatkan keutamaan ilmu tadi. Yang kedua, waladin solihin yadu'ulah atau sadaqatin tinjaria, sedekah jariah. Maka mengajarkan ilmu adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Kemudian yang ketiga, waladin sadihnya doalah. Orang yang diajarnya, yang dijelaskan atau diajarnya, diajarkan padanya ilmu, ya, anak didikannya itu ibarat anak dia sendiri yang dia didik menjadi anak yang soleh. Maka dia akan mendapatkan doa atau usaha dari usaha, pahala dari usaha yang dia lakukan untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Jadi ketiga dari keutamaan tadi, ibadah yang tidak terputus tadi atau amal yang tidak terputus tadi itu akan didapatkan oleh penuntut ilmu. Ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian di antara faedah atau buah yang bisa kita ambil ya dari termasuk bil kitab was sunnah yaitu kata beliau al-i'tisam sababu li jam'i kalimatil ummah yaitu adalah indikasi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kesatuan umat untuk menyatukan kalimat umat itu menjadi menjalin persatuan, kesatuan di kalangan umat kaum muslimin, maka penyebab yang utama dan ini salah satu penyebabnya ya adalah dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Sebab Al-Qur'an dan Sunnah menyatukan. Akan tetapi bid'ah dan khurafat akan memecah belah. Ya. Kalau kita ingin bersatu, kalau kita ingin menjalin kesatuan, menyatukan kaum muslimin yang telah diporak-porandakan oleh bermacam bentuk perselisihan, pemahaman, penyimpangan tiada lain kecuali kita hanya mengajak mereka untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini jalan yang harus kita tempuh. Maka dakwah kita dakwah untuk menyatukan kaum muslimin kepada satu bendera yaitu bendera Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dakwah untuk mengajak pada partai, dakwah untuk mengajak politik, dakwah pada pengajian kita atau dakwah untuk pada yayasan tidak, tapi dakwah untuk pada Al-Qur'an dan Sunnah menyatukan umat di bawah bendera Al-Qur'an dan Sunnah. Ini. Maka apapun yang akan kita lakukan untuk menjalin persatuan kesatuan di antara kita kaum ahli sunnah ahli sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebab ini jalan yang lurus yang akan bisa menyatukan kita dan akan kita semua akan sampai pada satu tujuan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah termasuk bil kitab was sunnah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan perdamaian dan kedamaian dan keamanan atau untuk mewujudkan ya kebahagiaan dunia dan akhiratlah dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Maka barang siapa yang beramal saleh kemudian dia beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul, maka Allah akan berikan kepada yang kehidupan yang sangat bahagia. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat abadi. Ini di antara faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari tamasuk bil kitab wa sunnah. Terakhir yaitu bahaya, yang harus kita mewaspadai ya. Setelah kita mengetahui hasil dari atau termasuk bil kitab was sunnah, apa faedah yang bisa kita petik dari hal tersebut, maka juga kita harus mewaspadai jangan-jangan kita selaku kaum muslimin, lebih terkhusus ahli sunnah, jangan sampai keluar atau jauh dari landasan kita beragama Al-Quran dan Sunnah dan pahaman salafus soleh. Maka tatkala kaum muslimin meninggalkan termasuk bil kitab was sunnah, maka apa yang akibatnya yang disebabkan oleh perbuatan mereka. Di antaranya kata Syekh itu adalah tasallutul a'dha 'alal islamul muslimin. Itu musuh-musuh Islam, non-Islam itu semakin berani untuk menguasai dan semakin rakus untuk menguasai kaum muslimin. Tidak ada rasa takut mereka. Kenapa? Sebab kekuatan kaum muslimin telah di sudah dipecah belah. Persatuan mereka telah dirobek-robek. Tidak ada kekuatan, makanya mereka itu mayoritas tapi bagikan buih di lautan. Gutha ke gutha isail. Kenapa? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau kita lihat penyebab yang pertama. Kenapa musuh-musuh Islam, non-Islam. Baik yang kafir atau munafik. Kenapa mereka semakin rakus untuk memporak-porandakan Islam. Kenapa? Semakin berani untuk mempublikasikan kebatilan-kebatilan yang mereka pahami. Kenapa? Karena kaum muslim mereka tahu, mereka mayoritas tapi tidak ada nilainya bagikan debu dan saja hilang tidak ada nilainya kenapa karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah maka wahai kaum muslimin tiada lain cara untuk kita keluar dari bermacam bentuk problema yang kita hadapi dalam bermacam bentuk fitnah yang kita hadapi dari musuh yang dalam selimut musuh susah dalam selimut namun munafikin atau non Islam tiada lain kecuali kita termasuk bil kitab wa sunnah يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة بنا يومئذ يا رسول الله يا رسول الله قال بل, بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل hampir sudah datang waktunya kita akan jadi makanan yang akan diperebutkan oleh orang yang lapar di atas sidangan ya Para sahabat bertanya, "Awa min qillatin bina yauma idzi ya Rasulullah?" Apakah kami minoritas? Tidak kata Rasulullah, tapi nakum kathir, mayoritas tapi kagusa isail bagaikan buih di atas lautan tidak ada nilainya ini kemudian juga di antara hal yang ditimbulkan karena kita jauh dari tamassu bil kitab sunnah adalah at-tafarruq wa ta'addudil ah-, ahzab itu berpecah belah dan munculnya bermacam bentuk partai-partai atau hizb-hizb ya yang semuanya itu tiada lain akan mengajak kepada yayasan atau partai atau golongan mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka masing-masing menggunakan akal, tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Maka terjadilah berpecah belah dalam kaum muslimin, perpecahan ya, yang satu saling menuding yang lain, yang satu saling menghajar yang lain, membantah yang lain, ya sehingga semakin tajam perpecahan kaum muslimin yang hasilnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang non-Islam. Dan hal-hal seperti ini mulai merusuk ke tubuh kaum ahli sunnah. Maka waspadailah wahai ahli sunnah kita hanya sedikit minoritas. Antum aqallun nas. Kita manusia yang paling sedikit minoritas di dunia ini. Maka jangan sampai kita memberi atau memberikan celah-celah atau pintu-pintu bagi orang-orang yang sangat rakus untuk menguasai kaum muslimin untuk semakin memporak-porandakan kita. Ya, berhati-hati. Dalami ilmu, semakin kita kenal kepada Al-Quran dan Sunnah dan pahaman para salafun salih Nah, ini yang Kedua, yang ketiga kata Syekh di antara bahaya meninggalkan tamassuk teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah adalah qaswatul qulub, kerasnya hati. Bahkan sampai lebih keras dari batu. Ya, sehingga tidak satu pun kebenaran atau nasihat yang bisa diterima atau masuk pada hati yang sudah keras tadi. sudah hitam, keras lagi. Bahkan lebih keras dari batu. Batu kadang bisa mengeluarkan air, bisa terpercik dari batu tadi air, bisa mengalir sungai kan begitu. Lakin hati kalau udah keras maka lebih keras dari batu. Semua kebenaran tidak akan bisa masuk, cahaya dari Allah tidak akan bisa masuk, nasihat tidak akan bisa diterima dan malah penyakit hati semakin bertumpu-tumpu sehingga sampai pada penyakit yang kronis yaitu tidak bisa membedakan antara al-haq dengan yang batil ini sangat berbahaya. Dan terkadang malah terbalik yang terjadi, melihat kemungkaran, kebaikan dan kebaikan kemungkaran. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikir padaku. Zikir di sini bukan seperti zikir jamaah seperti tidak itu atau zikir dasar tidak. Zikir di sini adalah wahyu, Al-Qur'an, dan sunnah ini zikri. Fa inna lahu ma'isyatan dongka maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati ama dan kami akan bangkitkan dia di yaumil akhirah nanti dalam keadaan buta. Kenapa? Karena tak kala datang ayat Allah kita dustakan. Maka begitu juga tak kala Allah kita berada di yaumil akhirah juga Allah akan butakan mata kita. Kenapa? Karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seorang tadi. Ini tiga poin penting bahaya meninggalkan termasuk bil kitab wa sunnah yang kesemuanya terjadi di kalangan kaum muslimin ya oleh karena itu Syekh terakhir menjelaskan pada kita mengajak kita semua ahli sunnah wal jamaah untuk selalu mewaspadai agar masing-masing kita waspada dan untuk selalu menjaga kesatuan di kalangan kaum muslimin apalagi ahli sunnah dan jangan untuk menjauhi segala hal-hal yang akan bisa membuat kita berpecah belah di dalam menjalani di dalam memegang Al-Qur'an dan Sunnah ini kemudian juga untuk selalu berusaha menyatukan ya kaum muslimin dan untuk selalu meningkatkan usaha kita untuk mengajak mereka pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini ringkasan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh. Demikian wallahu alam. Ya. Melihat dari buah yang tisam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW maka nampaklah oleh kita secara gamblang bagaimana agungnya dakwah ahlu sunnati wal jamaah bahwa jalan satu-satunya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah dengan menuntut ilmu menjadi murid selama-lamanya semenjak balik sampai akhir hayat. Minal mahdi ila lahd. Dari buayan sampai ke akhir hayat. Itulah yang dikatakan oleh salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan ya Imam sampai kapan kita berletih sampai kapan kita berhenti belajar maka Imam Ahmad mengatakan minal mihbarati ilal maqbarah. Mulai kita mengenal pena sampai kita mengenal kuburan. Begitu Imam Ahmad, ketinggian ilmunya dan luar biasanya hafalannya tidak menafikan bahwa beliau belum berhenti dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah ciri khas ahlus sunnati wal jamaah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lainnya. Jika seandainya ada seorang muslim mengaku ahlu sunnah wal jamaah, kemudian yang hanya tahu perutnya saja, mulutnya saja, kemaluan dia saja, maka dia bukan ahlu sunnah. Harus dimasukkan akal pikirannya terhadap dari apa yang dia dapat dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Harus dimasukkan, ditekankan Al-Quran dan sunnah hadir di halaqah ilmu dan semacamnya. Ini buah yang kita dapat dan jalan-jalan satu-satunya. Dari lapan yang disebutkan buah dari berpegang teguh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu yang Anda dapat adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ridha, mendapatkan ridha Allah. Apa yang Anda bahayakan jika seandainya Allah telah ridha kepada Anda? Mendapatkan surga, apa yang Anda rugikan jika seandainya Anda tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini akan tapi Allah telah janjikan Anda mendapatkan surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan didekatkan ke surga sudah mendapatkan sebuah kemenangan. Hal-hal inilah yang menuntut kita terus-menerus untuk belajar memperbaiki diri. Kan tapi perlu diketahui bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diikat dengan amal. Ilmu tanpa amal, sampah. Yang selayaknya dibuang ke tong sampah, jangan semacam. Yang kita inginkan adalah ilmu amal. Kita sudah bosan dengan ilmu yang tidak ada amalnya. Kita membutuhkan laki-laki, wanita, ikhwan, akhwat yang bisa mentadbikkan ilmu yang dia peroleh sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Badui pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menarik dari daurah yang disampaikan oleh masyayikh-masyayikh kita Madinah adalah banyaknya mereka mengulas tentang masalah hal-hal yang terlupakan oleh kita selama perjalanan dakwah yang kita mulai dari tahun 90-an. Dengan adanya sebagian kelompok yang salah mengartikan ucapan mereka ketika duduk bersama mereka, kemudian dia praktekkan dan salah di dalam prakteknya. Dan ini mereka mengulasnya. Di antara yang mereka ulas adalah perbaikan akhlak. Adanya Seseorang yang dahulunya berakhlak mulia ketika masuk ke dalam pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah, dia tidak berakhlak lagi. Akhlaknya lebih buruk dari preman di pasar. Sisi ini mengundang hal yang sangat luar biasa. Makanya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala membahas tentang masalah as-sidqu fil ukhuwah. Bagaimana sih berakhlak, bersaudara, bergaul yang mana daurah yang lalu juga kita membahasnya. Mungkin akan menjadi hal yang bisa dipraktekkan kalau seandainya ini dakwah terus diintensifkan. Kita butuh kerjasama antara da'i-da'i dan para ustadz yang lainnya untuk mengintensifkan bagaimana berakhlak kembali. Secara akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pembahasan masalah ini akan kita serahkan kepada Ustadz Asbri Rahmat. Kepada beliau saya serahkan waktu dan tempat. Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma ba'd Ikhwani wa akhawati Rahimanallah wa iyakum Fadilatu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Syekhuna Banyak menitik beratkan dalam masalah akhlak Dalam daurah Butiran-butiran nasihat yang beliau sampaikan kepada kita Khusus Ahlu Sunnah wal Jamaah di negeri kita ini Pertama sekali yang beliau nasihatkan adalah masalah sidqul ukhuwah. Sidqul ukhuwah fillah. Benarnya kita mempraktekkan atau mengikat tali ukhuwah Islamiyah sesama kita. Sama kaum muslimin umumnya. Dan khususnya kita ahlu sunnah wal jamaah yang berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan a'immatus salaf as sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Beliau mengatakan pertama sekali nasihat saya adalah sidqul ukhuwah fillah. Mari sama-sama kita ikat Mari sama-sama kita perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah sama kita. Beliau mengatakan لأن الأخوة في الله لها أثر عظيم يربط بين القلوب karena benar karena kuatnya tali persaudaraan yang diikat oleh satu keyakinan yang diikat oleh satu keimanan sama kita yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti Al-Quran berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh, inilah yang mengikat kita. Mari kita berusaha untuk mengeratkan, menguatkan tali persaudaraan tersebut. Li'anna al-ukhuwata fillah karena ukhuwah dengan berdasarkan cinta kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala laha atharun azim mempunyai pengaruh yang besar yarbitu bainal qulub yang menyatukan antara hati yang berpisah tidak kita kenal atau yang paling besar gambaran dalam hal ini adalah bagaimana bersatunya antara Suhaibur Rumi Suhaib yang berasal dari Romawi dengan Bilal Al-Habashi dengan Bilal yang berasal dari Habasyah disatukan oleh keimanan Disatukan oleh satu keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan antara hati yang jauh berpisah, itu tidak satu pun yang bisa memisahkannya. Ikhwani wa akhawati rahimani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, "Fakullu rabitin fil hayah yanqalibu fil akhirati ila adawatin illa ma kana lillahi azza wa jal. Setiap tali kasih sayang, tali persaudaraan yang terjadi di dunia ini, itu di akhirat akan berubah. Balik menjadi permusuhan. Kecuali kalau tali persaudaraan itu diikat maka nalillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan ayat Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla para orang-orang yang saling berkasih sayang. Orang-orang yang saling cinta, yang saling bersaudara. Yauma idzin pada hari itu. Ini yani hari kiamat. Ba'duhum li ba'din satu sama lainnya adu. Berbalik menjadi permusuhan. Illal muttaqin kecuali orang-orang yang mendasarkan hubungan kasih sayang mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendasarkan tali kasih sayang mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ini merupakan kenyataan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-akhilla tali kasih sayang tali persaudaraan yang tidak didirikan di atas takwa kepada Allah lillahi taala akan berubah menjadi permusuhan. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, yauma idzin. Dalam ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Kakak kandungnya, kakak si ayah, kakak si ibu, yang ada hubungan keturunan yafir. Mereka akan minggat, tidak mau bertemu keluarganya, bermusuhan dengannya. Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Begitu erat hubungan antara bapak dengan anak. Akan tapi akan bermusuhan ya akan kelak. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Istri juga dengan suaminya. Ikatan perkawinan yang diadakannya di dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Karena mereka akan saling bermusuhan. Begitu juga antara orang tua dengan anaknya. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun al muttaqin. Apa katanya Muhammad? Kullu sadaqatin wa kullu sahabatin wa kullu ukhuwatin li ghairillah tanqalibu yaumal qiyamati ila adawatin illa ma kana lillah fa innahu daimun bidawamillahi azza wajal setiap persahabatan dan setiap hubungan karib kerabat wa kullu ukhuwah setiap persaudaraan li ghairillah yang didasari hanya karena unsur duniawi tanqalibu yaumal qiyamah akan berbalik pada hari kiamat menjadi permusuhan illa ma kana lillah kecuali apa yang dasarkan lillahi taala fa innahu daimun bidawamillah dia akan akan selamanya berkesinambungan sesuai dengan bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Fallahu ta'ala yuhibbul muta'akhina fi dzati. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang saling berkasih sayang berdasarkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah wal mutawaddina ala taati saling berkesang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana persahabatan, persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Inna rajulan zara akhun lahu akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sungguhnya seseorang yang menziarahi saudaranya di satu tempat fa arsadallahu taala malakan maka Allah mengutus seorang malaikat menaiki kendaraan yang atau kendaraan yang ia tumpangi falamma ata'alai tatkala orang tersebut menaiki kendaraannya malaikat mengatakan aina turid engkau mau kemana qala uridu akhan li fi hadhil qaryah saya ingin menziarahi saudara saya yang seiman di daerah ini Qala hal laka alaihi min ni'matin tarudduha ilaih? Apakah kamu punya menghendaki darinya balasan yang engkau inginkan darinya? Qala la. Dia menjawab tidak, saya tidak membutuhkan apa-apa darinya. Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Kecuali saya hanya karena cinta kepada Allah, cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni Rasulullah ilaika fa anna Allah fa inna Allah qad ahabbaka Ingatlah bahasanya saya adalah utusan Allah yang untuk mengabarkan kepada kamu bahwasanya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintainya. Ini merupakan hasil daripada cinta kita sama kaum muslimin, sama kita yang berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW adalah Allah mencintai kita. Tidak ada unsur keduniaan dalam cinta tersebut. Tidak mengharapkan materi dari saudara yang kita cintai. Kata Syekh Muhammad, "Wahiyya ma'munatun aidan minal makri wa ba'idatun anil khiyana." Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada untuk menyakiti saudara kita sama muslim wal khuzlan dan menganiayanya la yukhsha fiyal khianah saling merasa aman dari saudara yang tidak ada merasa ditipu oleh saudaranya. Beginilah sidqul ukhuwah fillah. Beliau mengatakan wa kamalul iman muqayyadun bihadzal ukhuwah. Bahkan kesempurnaan iman itu tergantung kepada benar atau tidak benarnya kita menjalin ukhuwah Islamiyah sama kita. Wala yahsulu hatta tahsulul mahabbah lil ikhwan. Dan keimanan, kesempurnaan iman tidak akan terjadi kecuali dengan sempurna kita mengikat tali persaudaraan sama kita. Kama qala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini sabdakan oleh Rasulullah sallallahu "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi jiwaku yang berada di tangannya bersumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah la tadkhulul jannah Kalian tidak akan bakal masuk surga hatta tu'minu. Sehingga kalian sempurna keimanan kalian. Wala tu'minu dan kalian tidak beriman hatta tahabbu sehingga kalian saling kasih mengasihi. Ini sidqul ukhuwa fillah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Tentunya kita dalam hal ini langsung membahas masalah yang dibahas oleh Syekh Muhammad juga dalam masalah nasihat. Berikan nasihat agar antara sidqul ukhuwa dengan tegaknya saling menasihati sama kita itu ada hubungannya. Karena nasihat itu berdiri atau tegaknya nasihat sama kita karena berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Kalau nasihat itu tidak tegak karena ukhuwah Islamiyah maka nasihat itu menjadi fadhiha. Maka timbul pemutusan hubungan, timbul saling caci mencaci.